Dua nikmat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak orang merugi padanya. Nikmatan magbunun fihi makathirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang merugi. Tidak bisa memanfaatkan dua nikmat ini. Itu nikmat as-sihah dan nikmat al-farag. Khonafillah rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk datang ke majelis ilmi. Memanfaatkan nikmat kesehatan kita. Nikmat waktu luang kita untuk hadir menghadiri majelis ilmi untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kita yakini yazid wa yanqus. Bertambah dan berkurang ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Yazid bi ta'ah. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'ah di antara ketaatan yang menjadi sebab bertambahnya iman adalah dengan khudur senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmi hadir di majlis-majlis ilmu mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala hadis yang masyhur ketika Hamzah radhiyallahu anhu bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, "Kaifa ant?" Bagaimana keadaanmu? Qala nafaqa tuh ya Abu Bakar. Handhalah khawatir terjatuh terjatuh ke dalam kenifakan ya Abu Bakar. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertanya apa sebabnya? Sampai Handhalah radhiyallahu anhu memiliki kekhawatiran perasaan demikian ketika Hanzalah radhiyallahu anhu menyampaikan alasannya maka Abu Bakar pun merasa apa telah kesan oleh oleh Hanzalah radhiyallahu anhu akhirnya keduanya pun berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kaifa antah ya Hanzalah bagaimana keadaanmu ya Hanzalah ini khana fillah rahiman rahimakumullah di sebagian syarah disebutkan para ulama kita di sini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ihtimam yang mengetahui keadaan saudaranya bertanya tentang bagaimana keadaan saudaranya berjumpa bertanya bagaimana keadaan anta maka Hamzah radhiyallahu anhu menjawab seperti yang beliau jawab kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nafaqah Hamzah ya Rasulullah. Hamzah khawatir terkena nifak ya Rasulullah. Maka Rasul bertanya, "Kenapa demikian?" Ya. Kata Hamzah ya Rasulullah, jelas nama ak. Kalau kami duduk bersama engkau, mendengar wajan-wajan Rasulullah SAW, mendengar ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan tentang sorga dan neraka, tentang akhirat. Kata beliau, "Kaannana ra'ayin al-jannah wal nar ra'ayin. Seakan-akan kami langsung bisa melihat sorga dan neraka langsung dengan mata kepala kami. Yakin tentang alia akhirat, yakin tentang sorga dan neraka. Seakan-akan bisa melihat langsung. Tapi ya Rasulullah wa idza raja'na. Iya, kalau kami pulang keluar dari majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, afasana ahluna wa dayuna. Terlupakan dengan kesibukan-kesibukan di rumah, kesibukan dengan urusan keluarga dan urusan dagang dan lainnya. Asy Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala dalam Ma'arijul Qabul beliau menyatakan ini dalil yang paling jelas. Ia menunjukkan bahwa iman itu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bagaimana Hamzah radhiyallahu merasa ketika berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia belum merasakan iman naik. Ia sehingga merasa ia bisa melihat sorga dan neraka ra'yain. Tapi ketika kembali keluar di majlis Rasul sallallahu Alaihi Wasallam, ya merasakan turun, sehingga khawatir akan dirinya. Ya, beliau menyatakan nafkah ya Rasulullah. Alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semua untuk datang menghadiri majelis ilmi. Majlis tadi untuk kita menambah ketaatan kepada Allah, menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana salafun salih. Iya, ketika mengajak orang lain untuk belajar hadir di majelis ilmi mereka menyatakan halumma halumma Ya, ta'ala bina nazdad ya, imanan sa'atan. Ayo mari bersama kami. Ya, kita sama-sama menambah ketaatan, menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi adalah sebab minas sebab ziyadatul iman. Hadirin rahiman rahimakumullah. Juga di antara yang terpenting Tolabul ilmi adalah sebab. Di antara sebab kita bisa terselamatkan dari berbagai macam problematika. Berbagai macam permasalahan, berbagai macam fitnah dan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil a'mal fitanan. Ka qita'in lail mudlim rajulu يمسي الرجل مؤمنا ويصبي كافرا ويصبي kafira, ya كافرا يبيع bi بأرض minad dunya bersegeralah melakukan amal-amal saleh melakukan amal-amal baik sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datang seperti potongan-potongan malam yang gelap yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking dahsyatnya, saking dahsyatnya fitnah yang gelap tersebut mengancam agama seseorang. Iya, ada seorang yang di pagi harinya mukmin, sore sudah kafir. Iya, sore hari mukmin, pagi sudah kafir. Dia menjual agamanya dengan perisan-perisan dunia. Wa rahiman rahimakumullah. Ketiga, Datang berbagai macam permasalahan. Datang berbagai macam fitnah. Seorang muslim hendaknya terus semakin semangat dalam talabul ilmi. Karena al-amal di antara amal yang paling afdal yang kita lakukan adalah talabul ilmi syar'i. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau berkata, kata beliau rahimahullahu taala, talabul ilmi afdalu min jami'in nawafil liman hasunat niyatuh. Kata beliau rahimahullahu taala talabul ilmi belajar ilmu itu afdal lebih afdal dari berbagai macam amal amal yang nafilah namun kata beliau rahimahullahu taala liman hasunat niyatuh bagi orang yang benar-benar bagus niatnya. Iya, niat yang bagus. Ketika ditanyakan kepada beliau rahimahullahu taala, apa itu apa itu niat yang bagus? Kata beliau rahimahullahu taala, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia berupaya belajar ilmu untuk mengangkat, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Alhamdulillah Rahiman yang rahimakumullah Sangat benar Yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala Kata beliau hajatun nas Ilal ilmi Aksar Min hajatihim Ilal akli surbi Kata Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala Kebutuhan kita semua Kebutuhan manusia Iya Kepada ilmu Itu lebih besar dibandingkan kebutuhan dia dari kepada makan dan minum. Kebutuhan makan, minum, makan mungkin sehari bisa dua kali atau paling banyak mungkin tiga kali. Tetapi kata Abdul Rahimahullah taala, kebutuhan kita kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam anfas. Ya sebanyak nafas yang keluar ini kita butuh ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya fitnah yang terus datang, terus datang bergelombang. Kita butuh bimbingan, butuh ilmu. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah untuk kita bisa keluar selamat dari fitnah fitnah tersebut. Ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Sehingga sekali lagi talabul ilmi adalah min a'zamil asbab di antara sebab yang paling besar untuk seorang bisa selamat dari fitnah. Badiru bil amal fitanan. Di antara amal yang paling afdal untuk bisa selamat dari fitnah adalah talabul ilmi syar'i. Belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh bila rahimahullahu taala ya di dalam kitab beliau Al-Makhraj min Fitnah. Iya, disebutkan di antara makhraj dari fitnah adalah ini talabul ilmi syar'i. Khulafillah Rahimani wa rahimakumullahu jami'a Yang kedua Selain talabul ilmi syar'i Al-hirs Terus bersemangat Mubadarah Bersemangat dalam talabul ilmi Di masa-masa fitnah Juga ikhwan rahimah rahiman rahimakumullah Penting Seorang muslim Iya untuk Benar-benar memilih kawan Memilih teman Untuk bisa selamat di masa-masa yang penuh fitnah seperti ini. Jangan sampai ikhwan fillah rahiman rahimakumullah dia menyesal di hari iya tidak mungkin lagi dia bisa memperbaiki apa yang sesalinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan beberapa perintah. Di antaranya yang kita hafal semua insyaallah Allah berfirman wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah sabarkan dirimu untuk senantiasa terus bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari di sore hari semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala wasbir nafsaka ma'alladhi rabbahum. Terus berteman bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mukhlisin, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa kunu ma'as-sadiqin dan hendaknya kalian terus berjalan bersama orang-orang yang jujur. Iya, jalannya di bersama orang-orang yang jujur. Terus bersama orang-orang yang jujur. Iya, ada sebab mempermudah dia untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. billah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Sehingga Ibnu Qudamah rahimahallahu taala di dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin beliau menyatakan laisa kullun nas yasluh yasluh an yakuna lahu suhbah tidak semua orang pantas iya bisa jadikan sahabat teman teman dekat namun kata beliau rahimahallahu taala seorang yang pantas untuk kita jadikan sebagai teman itu adalah seorang memiliki lima kriteria. Lima kriteria yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah rahimahallahu taala di dalam Mukhtasar min Hajil Qasidin. Yang pertama kata beliau rahimahallahu taala an yakuna aqilan. Dia seorang yang akil yang memahami kebaikan untuk dirinya, untuk temannya, yang bisa diberi pemahaman kebaikan untuk diri dan temannya. Kata beliau rahimahullahu taala, la tidak pantas dan tidak akan baik, tidak akan mendatangkan kebaikan. Iya, seorang berteman dengan seorang ahmak, seorang yang dungu. Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala an yakuna hasanal khuluq. Hasanal khuluq. Iya, hendaknya dia ada seorang yang bagus ahlaknya kadang akil tapi karena sebab memiliki akhlak yang sayyi sayyul khuluq iya pendusta sering berkhianat sering ingkar janji dan yang lainnya iya tidak pantas dijadikan teman ayatul munafik salat ayatul munafik salah. tanda tanda munafik ada tiga idza haddasa kazabah Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Walaupun dia seorang akil iya, tapi ketika sudah banyak akhlak-akhlak jelek, masyhur dengan kedustaannya, masyhur dengan pengkhianatannya. Iya, ta'anan, fakhashan. Iya, sering berkata kotor, sering melanat mencaci, maka tidak pantas dijadikan seorang sebagai seorang teman. Yang ketiga kata beliau rahimahullahu taala, "Alla yakuna fasiqan." Jangan memilih teman seorang yang fasik. Yang sedang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullahu taala, "Al-fasiq la Allah, Seorang yang fasik dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak aman kita dari pengkhianatannya. Iya. Dia khamar, peminum khamar. Dia zani min az-zunah, naudzubillah min dzalik, berzina. Dia rentenir atau yang lainnya. Iya. Masyhur dan terlihat apa yang terang-terang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasik min al-fusaq. Iya. Tidak pantas aku jadikan dia satu satu teman. Yang keempat kata beliau rahimahullahu taala Kata beliau rahimahullahu taala adalah Allah yakuna mubtadi'an. Iya, jangan kamu mendekat berteman dengan seorang ahlu bid'ah. Ini ma'ruf insyaallah. Karena seorang yang berteman dengan ahlu bid'ah iya akan teracun dengan kebidahannya. Dan yang kelima kata beliau rahimahullahu taala Allah yakuna harisan ala dunia alla yakuna harisan ala dunia bukan seorang yang tamak kepada dunia yang akan terus menyeret temannya juga tamak kepada dunia iya sehingga lupa akan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala ini akhwana fillah rahiman rahimakumullah iya kriteria yang disebutkan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala an yakuna aqilan wa an yakuna hasanal khuluq wa alla yakuna fasiqan wala yakuna mubtadi'an dan juga yang keenam, yang kelima wa alla yakuna harisan ada dunia, bukan seorang tamak kepada dunia. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Iya. Teman itu sangat berbahaya ketika dia seorang yang jelek. Betapa banyak dalam sejarah kita dapatkan seorang yang terjerumus ke dalam kemungkaran kebatilan kebidahan kemaksiatan karena sebab teman iya di atas sekian adillah dalil yang disebutnya para ulama kita adalah yang masyhur kisah tentang Abu Talib kalau kita baca kitab Tauhid senantiasa akan kita dapatkan faedah terkait dengan kisah Abu Talib ini bagaimana Abu Talib mati di atas kesyirikan akibat teman. Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mentalkinnya memerintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah ya ammi ku la ilaha illallah kalimatan wahajulaka biha indallah iya tapi ternyata di samping Abu Talib ada dua orang yang terus menghasutnya untuk terus di atas kekafiran kesyirikan di atas agama millah Abdul Muttalib maka dengan sebab keberadaan teman-teman yang jelek ini maka akhirnya Abdul Talib meninggal di atas millah Abdul Muttalib di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullah jami'a. Abu Dar Al-Harawi disebutkan kenapa? Yang menjadi sebab Abu Dhar al-Harawi menjadi tokoh Asy'ariyah. Iya. Padahal dia awalnya sibuk dengan hadis. Disebutkan di antara sebabnya karena sebab ketika dia sedang berjalan dengan gurunya ada Rakutni. Ada Rakutni seorang guru ini ketika bersama Budar al-Harawi bertemu dengan Al-Balkini tokoh di antara tokoh Asy'ariyah iya ketika Darakutni bertemu dengan Balkini ini kemudian dia memeluknya iya mu'anakah memperlihatkan penghormatannya kepada Balkini tokoh di antara tokoh Asy'ariyah ketika Budar Al-Harawi ya melihat sang guru ini demikian keadaannya menghormati al-balqini memuliakannya mulailah dia kemudian berbolak-balik belajar kepada al-balqini dan jadilah Abu Dhar al-Harawi tokoh di antara tokoh Asy'ariyah dan disebutkan bahwasanya di Maghrib tersebarnya fikrah pemikiran Asy'ariyah dengan sebab Abu Dhar al-Harawi Iya. Khona fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'a. Teman yang baik. Sangat penting baik kita. Untuk memperbaiki diri kita dan untuk kemudian kesemukan kesekoman kita dan yang terakhir harapan kita iya bisa membimbing kita terus sampai sakaratul maut dan terus bermanfaat ila yaumil qiyamah di dunia ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Teman yang baik itu bermanfaat untuk kita memperbaiki diri. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam juga Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bisa antum lihat nanti. boleh sebutkan satu pembahasan terkait dengan bagaimana mengetahui aib aib diri kita. Kata beliau rahimahullah wa alam annallaha idza arada bi 'abdihi khairan arrafa Ketahuilah apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya bagi seorang hamba Allah akan membeberkan kepada dia menampakkan kekurangan-kekurangannya sehingga dia bisa dia bisa memperbaiki diri introspeksi diri kemudian memperbaiki diri dan beliau sebutkan rahimahallahu taala beberapa poin, beberapa hal. Bagaimana seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bisa tahu akan aibnya, kekurangan dirinya. Yang pertama kata beliau rahimahallahu taala adalah seorang guru. Seorang yang guru yang dia tentunya saleh, basir, seorang guru yang tahu akan aib-aib muridnya, kekurangan muridnya dan tahu kaifiyah bagaimana muadajah, bagaimana memperbaiki, melakukan terapi dari kekurangan muridnya. Guru yang peka. Iya, tahu fulan ibni. Iya, anak saya ini, santri saya ini kok kelihatannya agak agak meninggi. Tahu. Masya Allah Allah berikan kecerdasan, pemahaman. Tapi kok khawatir kok kelihatannya agak begini. Tahu dipanggil. Tahu, peka, basir dan bagaimana mengobatinya dipanggil, dinasihati. Iya. Ya bunai, Masya Allah Allah berikan kepada kamu kecerdasan Allah berikan kepada kamu ya pemahaman intabih tawadu tawadu nasihati sebagaimana Imam Imam Syafi'i rahimahullahu taala dinasihat oleh oleh guru beliau iya masyhur kita tahu semua insyaallah iya beliau datang kepada guru beliau Waqi' rahimahullahu taala atau sebelumnya Yafwan, Imam Malik rahimahullahu taala iya ketika Imam Malik rahimahullahu taala melihat kecerdasan yang ada pada Imam Syafi'i rahimahullahu taala Iya, maka Imam Syafi'i Imam Malik rahimahullah berkata, "Ya ara." Aku melihat Allah Subhanahu wa taala alqa fi qalbika nur. Allah berikan dalam kalbu cahaya, kemampuan, kecerdasan. Qala fala tutfihu binuril maksiyah. Jangan engkau padamkan dengan apa namanya? kegelapan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya syakautu ila waqi' su'a hifdhi Aku kata Imam Syafi'i mengeluhkan kepada Wakil akan jeleknya hafalanku. Ya farsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau pun membimbing kepada membimbing aku untuk meninggalkan maksiat. Ya waqala innal ilma nur. Kata beliau sungguhnya ilmu adalah cahaya wala yutahul asi dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada seorang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Sehingga saya namanya Harun bin Sulaiman rahimahullahu taala. Pernah dalam satu ketika beliau cerita malam-malam malam-malam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala datang ke rumah beliau, mengetuk pintu. Ketika beliau tanya siapa ini? Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka segera keluar karena gurunya datang. Iya. Ketika beliau tanya, "Ada apa?" Ya Abdullah kepada guru. Kata beliau, "Syagalta nafsik, nafsi." Iya, syagalta, syagalta nafsi. Engkau wahai Harun Sulaiman telah menyibukkan diriku. Kata beliau apa? Kata beliau raaitu itu ka yuhadditsun nas ya wa anta fi dhil wa hum tahta syams alaihim dafatiru aqlam atau wa ma hum dafatiru aqlam. Kata beliau aku tadi melihat beliau merasa kok tersibukkan hatinya dengan apa yang dilihat dari muridnya yang sedang mengajar menyampaikan hadis Iya, aku lihat tadi kamu sedang mengajar menyampaikan hadis, engkau di tempat yang teduh. Iya, adapun murid-muridmu di tempat yang panas, megang balpen, megang pena. Kata beliau jangan keulangi lagi. Lihat ikhwan, rahiman rahim, guru. Iya, gurunya nasih, menginginkan kebaikan dengan cara yang baik. Iya, tidak menyatakan engkau tadi buat aku kesel. Engkau telah berbuat jelek kepadaku, tapi dengan kalimat syagalta nafsi, engkau telah buat sibuk aku. Tersibukan mikirin. Yang kedua, muridnya pun dia seorang yang menerima nasihat. Ia menceritakan apa yang disampaikan gurunya dan menerimanya. Ini yang pertama. Ketahuilah seorang Allah inginkan kebaikannya maka Allah akan beberkan kekurangan-kekurangannya. Di antara caranya dengan memiliki guru yang nasih, memiliki guru yang basir, memiliki guru yang mau menasihati memperbaiki dia. Dan yang kedua kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dengan kawan sodikun sodukun basir iya memiliki teman yang jujur yang tadi peka bisa melihat akan kekurangan dirinya kata beliau bahkan ya ja'aluhu muraqiban oh, kurang lebih nama mana eh, ucapan beliau dan dia jadikan temannya sebagai pengawas dia untuk lafaz lebih ininya dia silahkan untuk melihat di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dia jadikan teman yang, yang jujur ini, teman yang baik ini, ya, yang basir ini, dia jadikan sebagai pengawas dirinya. Sehingga ketika dia salah, temannya ini kemudian memberikan teguran. Namun masalahnya kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya, waqad azza bi hadaz zaman telah jarang, susah, sulit di masa sekarang ini teman yang demikian keadaannya. Teman di masa sekarang ikhwan fillah rahiman rahimakumullah sudah terkena hasad. Sudah banyak mereka hasut sehingga ngelihat temannya jelek dia biarin. Teman sekarang ini kebanyakan sudah banyak mudahana, basa-basi. Iya. Jarang yang mereka peka untuk memberikan kepada kita nasihat. Maka ketika kita Allah berikan teman yang baik, yang jujur, yang basir, yang memberikan nasihat, bimbingan. Ini materi Allah Subhanahu wa taala. Ini khonifillah rahiman rahimakumullah. Iya. Kemudian di masa-masa penuh fitnah ini selain banyak beramal dan terkhusus sekali lagi saya katakan amal yang paling afdal iya di antara yang paling afdal adalah talabul ilmi yang kedua memiliki teman yang baik yang teman baik ini akan bermanfaat bagi dirinya ketika masa kehidupan. Teman yang baik akan bermanfaat bagi dirinya ketika dia meninggal. Iya. Ketika dia tinggal bersama teman-teman yang baik. dia ikhwan fillah rahiman rahimakumullah ketika masa sakit yang mungkin dia akan mendapatkan bimbingan. Contoh Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala di dalam risalah terkait dengan masalah hukum sholat orang yang sakit. boleh menyatakan kurang lebih maknanya sangat disayangkan. Banyak orang-orang yang sakit iya meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat Karena sebab fatwa orang-orang yang menyesatkan. Iya. Punya anak kurang jauh dari ilmu, punya family jauh dari ilmu, punya teman-teman juga tidak peduli kepada ilmu, sakit di rumah sakit atau di rumah berhari-hari berbulan-bulan meninggalkan sholat karena sebab fatwa. Ya, udah, udah sakit orang sakit sudah nggak perlu sholat lagi. Sehingga dia sakit dengan meninggalkan sholat, meninggal dalam keadaan tahrikus sholat. Alhamdulillah kita punya teman-teman yang ngaji datang ke rumah sakit jenguk kita, datang ke rumah kita jenguk kita, dinasehati punya anak yang baik, punya family yang baik, dinasihati dan juga di antara yang mereka tanyakan gimana? Bisa sholat nggak? Sholatnya bagaimana? Ya, masih bisa sholat berdiri atau di apa namanya berbaring nggak bagaimana? Diingatkan. Dan kita berharap ikhwan fillah rahiman rahimakumullah kita mendapatkan keutamaan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah Masuk surga Ketika meninggal Menjelang sakaratul maut Datang orang-orang Datang teman-teman kita Mentalkin Membimbing kita Untuk mengucapkannya Iya Ketika telah meninggal Datang orang-orang muwahidun Menyolatkan kita <clears throat> Orang-orang baik Teman-teman kita yang baik Iya Solat yang mereka menjadi syafaat Untuk kita Ma muslimin yamut yusalli ala janazatihi arba'un rajulan la yusikuna billahi ayah syai'a illa syafa'ahullah fi syafa'an kemudian nanti di hari akhir kita berharap Allah kumpulkan bersama orang-orang yang baik kata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'aman habba yaumil qiyamah seorang akan bersama dengan yang dicintainya nanti di hari kiamat kalau teman-teman kita orang baik kita bersama orang-orang baik, cinta dengan orang baik, pertemanan kita dengan orang baik. Mudah-mudahan Allah kumpulkan di hari kiamat nanti bersama orang-orang baik. Nama Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.